Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad Pencinta Radio Asuna dimanapun anda berada Yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiba saatnya bagi kita untuk Mari kita simak kajian bersama Ustaz Farid.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 Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga buku Al-Yasir fi Ikhtisar Tafsir Ibn Kathir ringkasan dari tafsir Ibn Kathir uh, kita mulai mendengarkan dulu beberapa ayat dari surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25.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 Beribadahlah kalian Sembahlah eh, ber, eh, Sembahlah Rabb kalian Hendaklah kalian menyembah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa alladzi yaitu Allah yang ja'ala lakumul arda firasya yaitu Allah dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian was binaa dan langit sebagai atap fa bihi minas samarati rizqan lakum dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit dan lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oh, karena itu janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada manusia hakikat hari kebangkitan. Hakikat hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tiga burhan, tiga keterangan yang kuat, yang jelas tentang bukti akan adanya hari kebangkitan nanti di yaumil akhir. Al-Burhanul Awal keterangan yang pertama sebagai bukti akan adanya hari kebangkitan di yaumul akhir adalah tentang penciptaan makhluk. Yang pertama ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yasin ayat 78 79. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سورة ياسين آيات 78, 79, artinya dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan makhluk di awal mulanya, maka Allah juga berkuasa untuk menciptakan, untuk menghidupkan makhluk nanti di hari kebangkitan. Ini. Tadi ayatnya di surat Yasin ayat 78 79 juga di surat Al-Isra ayat 50 sampai 53 Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Ayat 50 ya Artinya Katakanlah Jadilah kalian batu atau besi Atau menjadi makhluk yang besar Yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang telah menciptakan kalian pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia ya. Dari beberapa ayat ini juga Mengingatkan kita Akan keyakinan kalau Allah mampu menciptakan makhluk Di awal mulanya Yang tadinya tidak ada kemudian ada Maka satu hal yang mudah bagi Allah tentu untuk menciptakan lagi, menghidupkan kembali nanti di hari kebangkitan. Tapi sebagian orang-orang di sini, sebagian manusia yaitu dari orang-orang kafir, mereka e, meragukan e, akan terjadinya hari kebangkitan. Kemudian juga di ayat 53 di sini juga diingatkan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh, musuh yang nyata bagi manusia. Kita juga ingat di surat Yusuf, ya, di surat Yusuf, eh, ketika terjadi perselisihan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudaranya, yaitu saudara-saudaranya mereka hasad sampai berupaya untuk membinasakan Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf Allah selamatkan ya dan Nabi Yusuf juga memiliki hati yang bersih hatinya bersih tidak punya jiwa pendendam dan mudah memaafkan kesalahan orang lain bahkan ketika dia dizalimi oleh penguasa sampai dimasukkan ke dalam penjara tetapi ketika e, negara membutuhkan juga orang yang bisa mentakwilkan mimpi mimpinya raja dan Nabi Yusuf menjelaskan takwil dari mimpi untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Tetap tidak ada dendam dan tetap ingin memberikan hal yang baik untuk masyarakat walaupun yang memintanya dari penguasa yang telah mendoliminya. Tapi dia membalas keburukan orang lain tetap dengan kebaikan. Kemudian juga ketika Nabi Yusuf di musuhi bahkan diupayakan untuk binasa tapi ketika mereka sudah besar dan tahu itu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf juga mereka butuh minta kepada Nabi Yusuf bantuan. Nabi Yusuf sudah mem, apa, menduduki jabatan, tapi Nabi Yusuf juga tidak dendam, tetap mereka dibantu. Bahkan setelah mereka tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf juga mengucapkan kata-kata yang indah sekali. Dilihat surat Yusuf ayat 100, kita dengarkan. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم Artinya dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya kepada Yusuf dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu dan sesungguhnya Tuhanku itu telah menjadikannya sebagai kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku Maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Nah, Nabi Yusuf mengatakan, Eh, setelah setan merusak hubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Jadi dia tidak kebangkitkan kembali bahwasanya kesalahan itu adalah karena saudara-saudaranya, tidak. Setelah kamu misalnya berbuat hasad, berbuat curang, berbuat bolim misalnya, tapi dia hati-hati sekali menggunakan kata-kata sehingga dia katakan bahwa setanlah yang telah merusak hubungan baik antara aku dengan saudara-saudaraku. Itu juga harus kita waspada benar-benar terhadap godaan dan perangkap-perangkap dari setan agar kita tidak terjebak dalam kehidupan kita untuk tidak terjebak dengan perangkap-perangkap setan uh, yang diantara mm, setan itu adalah berusaha sekali untuk memecah belah umat Islam, merusak hubungan antara saudara dan lain sebagainya. Kita prihatin apabila terjadi perselisihan di antara keluarga misalnya antara adik kakak dan lain sebagainya maka hendaklah kita semua berusaha untuk mengoreksi kembali dan introspeksi untuk lebih hati-hati menggunakan kata-kata dan juga untuk hati-hati atas perangkap-perangkap setan agar kita tidak terjebak dengan perangkap-perangkap setan. Ya. Eh, keterangan yang kedua dalam dua ayat tadi ketika di sini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan apa yang lebih agung, apa yang lebih besar dari penciptaan manusia, yaitu penciptaan langit dan bumi. Maka amat mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati di, di nanti di hari akhir. Nah, Karena apabila menciptakan eh, di sini yang lebih besar, yang lebih agung. Allah berkuasa, tentu yang lebih rendah, yang lebih mudah, maka tentu akan lebih berkuasa lagi. Itu juga e, di antaranya bisa kita dengarkan e, firman Allah Subhanahu wa taala di surat al Mukmin atau surat Ghafir ayat 57. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون Surat Al-Mu'min Ada surat Al-Mu'minun Itu di surat ke-23 ya Kalau ini surat Al-Mu'min Atau nama lainnya surat Ghafir Surat ke-40 Di ayat 57 Tadi sudah kita dengarkan Artinya sungguh penciptaan langit dan bumi sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kemudian kita dengarkan juga di surat Yasin ayat 81 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu yaitu jasad mereka yang sudah hancur benar dan dia maha pencipta maha mengetahui keterangan yang ketiga al-burhanus salis adanya di sini kias analogi ketika Allah menyebutkan atau berfirman wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum yaitu Allah menurunkan dari langit itu dari awan air hujan kemudian Allah mengeluarkan dengan sebab air hujan tadi buah-buahan sebagai rizki untuk kalian bumi yang tadinya mati tandus gersang kemudian Allah turunkan uh, dari langit uh, air ya air hujan kemudian bumi itu menjadi hidup kembali ini menunjukkan bahwa Allah yang telah menghidupkan bumi yang tandus dan gersang serta kering dan mati mampu juga untuk uh, menghidupkan manusia yang telah mati di dunia dan membangkitkannya kembali hidup nanti di hari kebangkitan.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 Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bumi yang tandus kering, gersang, sepertinya tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada binatang, tidak terlihat binatang, kemudian juga tidak e, eh, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Subhanallah dengan air hujan terjadilah kehidupan Eh, tumbuh tumbuh-tumbuhan dengan lebat, kemudian juga binatang-binatang dan lain sebagainya. nah ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan manusia yang telah mati di dunia ini dan membangkitkannya nanti di hari akhirat. Ya. Jadi eh, dalam dua ayat yang tadi ayat 21 dan 23, 22 ini uh, adanya penetapan tentang hakikat hari kebangkitan. Ya. Kemudian ya. Oh. fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Anid artinya tandingan, ya. ya. Di mana para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab diturunkan itu dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. wa antum ta'lamun dan kalian mengetahui wa artinya di sini wa antum ta'lamuna yaqinan annahu laisa lahu andad bahwasanya kalian mengetahui secara yakin bahwasanya Allah itu tidak memiliki tandingan-tandingan ya. Ya. karena syirik itu merupakan sebesar-besar e, dosa besar dan syirik itu dosa syirik Allah tidak mengampuni kecuali kalau pelakunya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23 dan 24 di surat Al-Baqarah ini merupakan ayat yang berisi tantangan. Tantangan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW maka buatlah satu surat semisal dengannya ya Faktu bi min wad wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu walan taf'alu jika kalian tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu untuk membuatnya fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah maka takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu uiddat lil kafirin yang disediakan untuk orang-orang kafir ayat-ayat yang merupakan tantangan dalam Al-Quran itu ada lima di lima tempat yang pertama tadi di surat Al-Baqarah 2324 ya 2324. Kemudian juga terdapat di surat Hud ayat 13 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Kemudian surat Al-Isra ayat 88 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Kemudian juga terdapat pada surat At-Tur, At-Tur ayat 33 Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin Kemudian juga terdapat di surat Yunus ayat 38 Am yaquluna iftarah قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Kemudian ada juga ucapan Syekh uh, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang bagus sekali perlu kita renungkan dalam kitab tafsirnya saya akan bacakan beliau mengatakan bahwasanya adanya dalil bagi orang yang mengharapkan untuk mendapatkan hidayah dari kesesatan yaitu adanya orang yang ragu kepada dia artinya belum mengetahui yang hak mana yang hak belum mengetahui fahada idza buyyina lahul haq fahuwa hariyun bitaufiq orang yang demikian yang ragu dan belum mengetahui tentang kebenaran, jika dijelaskan, diberikan petunjuk kepadanya kebenaran, maka dia lebih pantas untuk mendapatkan taufik. In fi talabil haq. Jika dia itu benar-benar jujur bahwa dia sedang mencari kebenaran. Karena orang yang sedang mencari kebenaran, dia akan punya mempunyai sifat tawaduk rendah hati semata-mata dia akan mencari kebenaran walaupun resiko apapun dia tetap akan mengikuti lebih mencintai kebenaran daripada yang lainnya ini Adapun sebagian orang-orang yang lemah iman bahkan orang-orang kafir apabila ciri-cirinya mempunyai sifat walaupun sudah datang keterangan-keterangan yang jelas sekalipun maka dia akan tetap menolaknya. Ini. Kemudian ya, amal mu'anid alladhi ya'riful haq wa yatrukuhu fahadha la yumkin ruju'uhu. Adapun orang yang menentang dan dia tahu tentang kebenaran dan meninggalkan kebenaran tersebut, maka orang tersebut tidak mungkin untuk kembali kepada kebenaran. Wa kadzalika asyak ghairu sadiq fi talabil haq. Ada juga orang yang ragu tapi dia tidak jujur dalam mencari kebenaran, bal huwa mu'ridun bahkan dia itu berpaling tidak bersungguh-sungguh dalam mencari hak fahadha fil ghalib annahu la yuwaffaq umumnya orang yang demikian juga tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan hidayah kita tiap hari berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Yaitu minta pada Allah hidayah petunjuk kepada jalan yang yang lurus. Nah, di antaranya kita meminta pada Allah ilmu yang bermanfaat karena masih banyak di antara petunjuk-petunjuk Allah yang belum kita ketahui. Sehingga kita ada bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Setelah ilmu kita dapatkan, kita tahu, kita terapkan, kita amalkan. Juga ihdina suratul mustaqim, kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Karena tidak sedikit orang yang tahu mana yang hidayah, mana yang balalah, tapi dia tidak mengamalkan hidayah tersebut. Minta pada Allah agar dimudahkan untuk dapat mengamalkan. Dan yang ketiga kita mohon kepada Allah istiqamah agar hati kita ditetapkan, diteguhkan untuk tetap mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada jaminan seseorang berjalan di jalan yang lurus, kemudian besok akan tetap istiqomah tidak ada jaminan. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari para ulama-ulama rabbani, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan sering menangis karena takut akan meninggal dalam keadaan suul khatimah mereka juga punya sifat tawadu, tidak menyombongkan diri, tidak menganggap bahwa surga itu hanya miliknya, bahkan dia khawatir tidak masuk ke dalam surga. Khawatir, takut. Ini juga uh, kita juga perlu selalu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga eh, kita selalu mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam jannah dan dihindarkan dari api neraka dan juga agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan uh, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah kita mohon perlindungan dari Allah agar tidak diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah ya. walaupun tidak mudah kalau kita menilai orang lain bahwa orang tersebut benar-benar sebagai orang yang mu'anid, tidak mudah. Bisa jadi terdapat subhat-subhat, kerancuan-kerancuan. Dia berusaha untuk mengikuti yang hak tetapi masih terdapat kerancuan-kerancuan dalam pemahaman. Maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah kepada kita dan kepadanya, kemudian juga berusaha dengan ada sifat kasih sayang menginginkan orang lain pun mendapatkan jalan hidayah bukan malah kita upayakan dengan cara-cara yang membuat orang lari dari jalan hidayah kemudian eh, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu ya dalam tafsir ada beda pendapat di kalangan ulama tafsir. Ada yang menyebutkan bahwa batu di sini e, batu yang membakar, benar-benar batu yang membakar, e, artinya dari batu, batu seperti korek gitu ya, yang e, menjadikan e, membakar Kemudian ada juga yang menafsirkan yang dimaksudkan batu di sini adalah para berhala, berhala-berhala yang telah disembah oleh orang-orang musyrikin, maka berhala-berhala tersebut menjadi bahan bakar dari api neraka juga. Ya. Di kata-kata uiddat lil kafirin yang telah disediakan bagi orang-orang kafir menunjukkan orang yang muwahhid, orang yang bertauhid itu tidak kekal di dalam api neraka Meskipun demikian tidak menjadikan seseorang itu mempunyai sifat roja yang berlebihan, harap yang berlebihan karena menganggap bahwa saya muslim tidak akan kekal di dalam neraka sehingga menggampangkan amalan-amalan yaitu dosa-dosa yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Seorang tetap harus takut akan adab Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar Allah tidak memasukkan kita sedikit pun ke dalam api neraka. Kita berharap dan berupaya keras seperti itu. Karena kita ini tidak kuat untuk benar-benar menerima adab yang pedih di dalam api neraka wal billah. Kemudian juga uiddat lil kafirin dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan menunjukkan bahwa jannah dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah keyakinan dari ahlus sunnah wal jamaah. Setelah ayat tersebut ayat 25-nya wa basyiril ladzina amanu berilah kabar gembira berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat dan orang-orang yang beramal saleh annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan setelah sebelumnya ayat ke-24 adanya ancaman Ya, di sini fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka alati waquduhan nasu wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu iddat lil kafirin yang disediakan untuk orang-orang kafir setelah itu berpindah ke ayat berikutnya wabashiril ladzina amanu berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan amal saleh mereka itu akan mendapatkan surga jannah ini perpindahan dari adanya ancaman Kemudian adanya pemberi kabar gembira, pemberian kabar gembira. Ini juga satu metode pendidikan untuk kita para pendidik, baik para orang tua, para guru, para aktivis dakwah dalam kegiatan memberikan nasihat dakwah harus seimbang antara basyiron wa nadhira. Kabar gembira dan peringatan. Dakwah yang seimbang tidak semata-mata hanya lebih banyak nazironya saja, ancaman saja. Sehingga seolah-olah seorang itu yang ada adalah hanya dosa saja dan tidak berhak masuk surga, bahkan dia itu adalah penduduk neraka misalnya. Nazironnya saja yang lebih dikedepankan, lebih difokuskan, tidak. Sebaliknya juga tidak dakwah itu hanya basiro saja, kabar gembira saja, seolah-olah terlena seorang itu adalah pasti dia itu dengan melakukan amal ini dan amal itu dan lain sebagainya adalah akan masuk ke jannah tanpa diberi peringatan akan bahayanya sebagian dari kedosa-dosa dan kemungkaran yang bisa menyebabkan seorang masuk api neraka sehingga tidak pernah diberi penjelasan secara rinci apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir kalau menjelaskan seperti itu nanti ditinggalkan masa misalnya jangan. Seorang aktivis dakwah, seorang tidak berpikir yang demikian walaupun tentu dia berusaha untuk berdakwah dengan hikmah tapi yang hak itu harus di, disampaikan. Adapun cara tentu kita berupaya melakukan cara-cara yang terbaik tanpa menyalahi aturan-aturan syariah. Nah, ini, perlu di, disampaikan. Nasihat untuk kita semua ketika berjumpa dengan seseorang kita berjumpa jangan yang pertama kali kita ketika jumpa adalah hal-hal yang kita ingatkan bahwa kamu ini begini, kamu itu begitu, seolah-olah kita buka semua aib-aib dan dosa-dosa dia, gitu kan? Semata-mata hanya itu. Tapi kita juga perlu ketika berinteraksi dengan orang, orang itu merasakan manfaat yang besar dari keberadaan kita, yaitu kita sebagai seorang pendidik yang ingin membimbing bersama-sama membimbing diri kita dan membimbing masyarakat untuk bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa lebih baik dari mereka. Kita tidak merasa lebih berilmu dari mereka. Harus ditinggalkan sifat-sifat sombong sehingga masyarakat juga benar-benar merasakan bahwa orang yang berhadapan dengannya itu adalah orang yang benar-benar cinta, punya sifat kasih sayang, menginginkan untuk kebaikan. Terkadang orang karena tindakan-tindakan yang terlalu bersemangat walaupun insya Allah tidak ada maksud kesombongan dan tidak ada di hati kesombongan tapi terkesan oleh orang lain sebagai orang yang sombong nah, ini itu harus dihindarkan harus beramah tamah dengan masyarakat bermuka manis bermuka ceria jangan menganggap seolah-olah orang lain itu adalah terlalu banyak dosanya dan tidak akan masuk surga naudzubillah seolah-olah hanya jannah itu milik kita. Padahal tadi belum tentu bisa jadi pada diri kita terdapat penyakit-penyakit yang berbahaya dari penyakit-penyakit hati, apakah itu hasad, kibir yang bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam api neraka dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala wal billah. Ya. Dari ayat 25 ini adanya yang disebut mubashir. Mubashir adalah pemberi kabar gembira. Baik Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau para pewaris Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga harus menjadi seorang mubashir, seorang pemberi kabar gembira. Kemudian ada di sini mubashar yang diberi kabar gembira, yaitu orang-orang yang beriman. Ada lagi mubasharun bih yaitu dengan apa diberi kabar gembiranya? Dengan jannah, dengan surga. Ada lagi juga dari ayat tadi sababul bisyarah. Penyebab seorang itu mendapatkan kabar gembira karena apa sababul bisyarahnya karena iman dan karena amal soleh ya. tentang masalah jannah surga dijelaskan dalam uh, tadi ayat 25 nya ya ayat 25 saya bacakan dulu terjemahnya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.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 susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong ya menunjukkan tentang macam-macam sungai di jannah ya. Ada sungai dari air tawar, sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, kemudian sungai dari anggur yang lezat dan juga ada sungai dari madu. Ya. Uh, Imam Ahmad ditanya mata yastarihul mu'min kapan orang yang beriman itu bisa beristirahat bersantai-santai Dijawab, "Idza khallafa sirata jahannam wara'a dhahri." Kalau dia sudah melewati sirat, jembatan dan jahanam itu sudah berada di belakangnya, artinya dia sudah selamat. Ini. Atau idza wada'a qadamuhu fil jannah. Apabila dia telah meletakkan kakinya di jannah, di surga dia sudah tenang. Tetapi ketika belum ada hal yang tersebut, tidak ada jaminan untuk hal tersebut di dalam kehidupan dunia kita sekarang ini, maka seorang mukmin tidak bersantai-santai dan tidak terlena. Dia mempunyai sifat takut, walaupun juga dibarengi juga ada sifat harapan. Bukan takut yang berlebihan sehingga putus asa dari rahmat Allah tidak. Dan dia juga harus bekerja keras benar-benar bekerja keras untuk benar-benar mendapatkan uh, negeri kebahagiaan nanti di di akhirat. Kemudian Syekh uh, Saleh Al-Maghamisi hafizahullah Imam Masjid Kuba di Madinah mengingatkan kita beliau katakan ketika manusia bangun barangkali di malam hari dan setan berusaha untuk memalingkan kita untuk sibuk lagi dengan tidur uh, kemudian juga nafsu yang mengajak kepada keburukan jangan sampai kita terlena beliau menasehati kita agar kita ini rajin salat malam dan hendaklah kita selalu ingat tentang yaumul hisab wa yaumul ba'ats kita selalu ingat akan adanya hari perhitungan bahwa kita ini akan dihisab. Itu harus selalu ingat. Amalan-amalan yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang kita lontarkan, semuanya itu pasti akan dihisab. Sehingga kita selalu lebih hati-hati. Kemudian juga kita selalu ingat bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah, penduduk surga. Dan kita harus juga selalu ingat akan ancaman-ancaman dan azab yang pedih bagi penduduk ahli neraka yang demikian tersebut yang akan mengajak kita dengan ingat tersebut selalu ingat tadi mengajak kita kepada ziyadatul iman akan mengajak kita akan bertambahnya keimanan kita dari hati kita dan untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan dan melakukan amal-amal soleh. Dan kita juga ingat bahwa jannah itu adalah mahal nilainya. Surga itu mahal. Tidak mudah untuk dicapai itu tidak mudah. Artinya butuh dengan pengorbanan-pengorbanan, butuh dengan perjuangan-perjuangan. Di antaranya adalah pasti jalan untuk menuju surga itu penuh dengan tantangan-tantangan dan rintangan. Apakah disakiti oleh orang lain, dilolimi, diuji bahwa orang yang masuk jannah itu perlu, yang masuk jannah itu ah, di antara bekalnya perlu dengan adanya kesabaran. Perlu juga adanya sifat helm, santun, tidak mudah e, terbawa emosi, tidak mudah terpancing emosi, Iya. Kemudian juga punya sifat pemaaf, tidak pendendam. Tidak punya sifat hasad, tidak punya sifat kibir, sombong. Yang diharapkan e, dalam semua kegiatan dan aktivitasnya adalah semata-mata ridho Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Walaupun hawa nafsu, walaupun setan berusaha untuk memalingkan manusia dari keikhlasan kepada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, tapi hendaklah kita terus bertahan dan perlu kita ini berteman dengan sahabat-sahabat yang saleh yang selalu mengingatkan kita agar kita tidak terlena dan terjebak dengan jeratan-jeratan setan tersebut. Harus adanya teman yang kita ajak musyawarah sebelum kita melakukan suatu apapun tindakan misalnya. Dan perlu sebelumnya juga beristikharah sebelum kita menetapkan suatu keputusan dari hal-hal yang penting dalam kehidupan kita ini Eh, ini hal-hal yang diharapkan kita bisa lebih menjaga diri kita untuk tidak mudah melakukan dosa-dosa dan maksiat karena kita selalu ingat kepada uh, Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada eh, janji-janji uh, Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh dan juga ingat juga akan ancaman-ancaman Allah yang besar, yang pedih uh, bagi orang-orang yang melanggar sehingga kita juga hati-hati tidak mudah untuk berbuat zalim kepada orang lain Nah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebisa mungkin dan hendaklah kita juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai manusia tidak lepas dari khilaf, dari lupa, dari salah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berusaha juga menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha juga memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita agar kita lebih baik uh, di hari-hari berikutnya dan insya Allah juga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan e, berkenaan dengan tausiah e, pada pagi hari ini. E, kemudian kita buka kesempatan barangkali untuk tanya jawab dan saya mohon tanya jawab ditulis dalam bentuk catatan tertulis tidak secara lisan. Sebelum menjawab pertanyaan ya, ada juga sedikit pengalaman menarik ketika saya berkunjung ke Madinah di awal atau di bulan Januari 2011 saya berkunjung uh, ke rumah seorang kawan atau teman yaitu dia seorang warga Arab Saudi saya lihat di rumahnya itu ada kotak infak ada kotak infak saya tanya ini kotak infak untuk siapa oh, di rumah umumnya kotak infak kan mungkin di masjid ya atau mungkin di toko-toko ataupun apa ini di rumahnya dia katakan bahwasanya ini untuk kotak infak untuk keluarga jadi istri saya anak-anak saya tiap hari dianjurkan untuk berinfak dari sebagian disisihkan dari uang jajannya untuk infak di rumah karena ayahnya ini memberi semangat, motivasi kepada anak-anaknya tentang keutamaan berinfak di jalan Allah. Di antaranya setiap hari adanya malaikat yang selalu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berilah kepada orang yang berihai ya, Allah, berilah kepada orang yang berinfak itu gantinya yang lebih baik adanya diberi ganti dan juga Allahumma a'ti mumsikan talafa Ya Allah berilah kepada orang yang mumsik, yang menahan, diberilah kebangkrutan. Gitu. Apakah kita tidak ingin mendapatkan doa dari malaikat setiap hari didoakan agar harta kita diberkahi? Subhanallah, sorenya ketika salat asar bersama pergi ke masjid, waktu itu tidak sempat salat di Masjid Nabawi di dekat rumahnya. Setelah selesai salat asar, imam masjid memberikan tausiah kultum, membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah seseorang mencapai kebaikan secara sempurna sampai dia menginfakkan dari apa yang dia cintai, apa yang kalian cintai, sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kemudian diceritakan juga kisah sahabat yang punya tanah ya di dekat Masjid Nabawi punya kebun. Kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi malah menyuruhnya untuk diinfakkan kepada kerabat-kerabatnya, kerabat dekatnya. Nah ini. Setelah pulang pun teman saya itu mengingatkan juga Subhanallah keluasan Islam rahmat Allah ini harta yang kita nafkahkan untuk istri dan anak-anak ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kerabat dekat, benar-benar Rasulullah SAW menganjurkan kita memperhatikan juga kerabat. Ini juga eh, termasuk satu ibadah. Ah, belum infak-infak yang lainnya ya, tapi secara umum mengingatkan kita untuk berinfak subhanallah ketika besoknya saya ingin pulang ke Jeddah sempat sholat maghrib di Masjid Nabawi sambil menunggu sholat isya saya lihat di Masjid Nabawi itu ada dua anak sekitar usia 7, 8 atau 9 kakak beradik sepertinya tanpa terlihat ayahnya saya tidak melihat ayahnya tapi dia itu membawa korma dalam kotak-kotak gitu ya isinya korma dan membawa juga termos, dua termos yang satu isinya teh, yang satu isinya kopi. Dan juga membawa gelasnya, gelas-gelas plastik. Setiap ada orang yang lewat, dia dekati. Ambil ini, sedekah gitu, korma. Terus juga diisi mau teh atau mau kopi. Kalau dia ambil kormanya satu, jangan satu, ambil lagi gitu. Yang witir, witir kata dia gitu. Yang ganjil, tiga atau lima gitu senang sekali anak itu seperti sedang berdagang gitu istilahnya ya, tapi berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai korma itu yang tadinya penuh habis. Teh dan kopi pun jadi habis dan dia senang sekali bahwa sesuatu yang dia infakkan, dia sedekahkan itu benar-benar habis, terlihat sekali wajahnya ceria. Tentu ini juga hasil dari pendidikan dari orang tuanya yang memotivasi anak-anaknya untuk gemar bersedekah sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ini juga barangkali berkenaan dengan tadi pengumuman akan adanya membutuhkan eh, bantuan sedekah dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita punya amal baik dan buruk? Apakah kita masuk neraka dulu baru surga atau ditimbang banyak yang mana dulu baru ditetapkan surga atau neraka? Ya, tentang mana dulunya, bagaimananya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah menghendaki untuk diampuni dengan keluasan rahmatnya Allah ampuni. Nah, ini. Kemudian juga ada juga amalan-amalan yang terlintas barangkali terasa ringan dan enteng, tapi ternyata sebenarnya berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi bisa juga amalan terlihatnya sebagai amal soleh dan amal baik, tapi karena dilakukan tidak ikhlas dengan niat ria maka itu pun sia-sia bukan jadi amal baik malah jadi dosa nah, ini, ini. tapi kita berusaha tadi untuk mengoreksi selalu dan berbuat yang terbaik dan berusaha juga menghindarkan dari segala dosa-dosa dan meskipun demikian ya tentu kita sebagai manusia tidak lepas dari khilaf salah kita banyak beristighfar dan berupaya juga menutupi keburukan-keburukan kita dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Dengan berbagai macam amal kebaikan. Eh, kemudian juga ada hal yang perlu disampaikan juga eh, ketika seseorang mengatakan bahwa suatu perbuatan ini bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Bukan berarti dia itu sedang memfonis orang yang melakukan hal tadi sebagai ahli neraka. Tidak. Itu kan? Ketika seorang mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat itu di neraka, bukan berarti ketika ada orang yang melakukan yang menurut keyakinan kita bahwa itu adalah bid'ah berarti kita sedang memvonis pelaku tersebut bahwa dia ahli neraka, tidak. Ini juga harus dipahami. Nah, Dan bagi masyarakat lain pun, yang lainnya pun harus memahami ucapan seorang ustadz, mubalik, da'i bahwa perbuatan ini adalah bid'ah misalnya. Bid'ah itu tempatnya di neraka bukan sedang memfonis. Dan bahkan bisa saja terjadi dalam perkara-perkara yang dikatakan bid'ah, bisa terjadi bahwa itu adalah hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Sebagian ulama kita mengatakan salat tasbih itu sunnah, tapi sebagian lagi mengatakan bid'ah misalnya kan. Nah, ini bisa terjadi termasuk hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Nah, ini juga penting agar kita, tidak disalahpahami oleh sebagian orang yang terkadang eh, merasa menyimpulkan bahwa ketika ada ucapan seorang yang mengatakan bahwa perbuatan ini adalah bid'ah, bahwa itu adalah pasti tempatnya di neraka berarti sedang memfonis, tidak. Walaupun kita juga harus lebih teliti dan hati-hati dan mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang definisi bid'ah dan hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah bid'ah misalnya ya. Dan kita juga merujuk kepada para ulama sehingga tidak berijtihad sendiri, tapi kita juga ber, e, merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama tentang suatu hukum. Nah, itu juga hal yang barangkali ingin saya sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Jadi seorang muslim bisa saja dia itu dihukum oleh Allah nanti di akhirat dengan masuk neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan kemudian masuk jannah. Bisa terjadi demikian. Tapi bisa saja dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah Eh, eh, langsung masukkan dia ke dalam jannah. Dan di antara ciri-cirinya orang yang masuk jannah tanpa hisab adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada orang lain untuk merukyah dirinya itu di antara juga ciri-cirinya tapi kalau kita lihat ada orang yang sakit kita menawarkan diri untuk merukyah itu hal yang baik atau ada pihak ketiga yang meminta kepada orang lain untuk merukyahkan orang lain yang sakit juga. Yang penting bagi seseorang yang dalam keadaan sakit tidak meminta agar dirinya di dirukyah. Saya seorang anak dari ibu yang tidak suka kalau saya mengaji di kajian-kajian saya sempat sampai sempat mau diusir ibu saya. Sementara kawan-kawan saya di desa saya adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat dan berkata kotor. Mohon nasihat untuk saya, Ustaz. Ya. Jadi seorang yang dilarang untuk mengikuti kajian-kajian tak majelis taklim oleh orang tuanya. Itu juga perlu kita koreksi kembali apakah apa sebab larangannya tadi? Misalnya apakah karena eh, kekhawatiran orang tua bahwa anaknya itu mengikuti kajian-kajian yang sesat, yang menyimpang ya, itu barangkali perlu dijelaskan kepada orang tua bahwasanya apa yang dikaji adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga koreksi kembali kadang kalau kita sedang baru ngaji itu terlalu bersemangat ya, mempunyai semangat adalah hal yang bagus, tapi terkadang akhirnya kurang hikmah, kurang bijak, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, dalam hal sopan santun, dalam hal adab terhadap orang tua, yang membuat orang tua juga merasa kok tambah ngaji malah jadi tambah durhaka misalnya, tambah kurang ajar misalnya, sehingga dia melarang. Nah, adapun kalau melarang ke satu tempat misalnya karena alasan-alasan tertentu tapi tidak melarang ke tempat lain selama kajiannya adalah hal-hal yang baik yang diajarkan adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita misalnya orang tua melarang anaknya sekolah di Mahat A misalnya di pesantren A, tapi silahkan boleh sekolah di tempat lain misalnya. Berarti itu bukan dengan alasan oh melarang dari berbuat baik maka tidak boleh taat pada orang tua. Perlu dibedakan di sini ya. Jadi eh, dan bagi para orang tua juga hendaknya harusnya senang jika anaknya itu mengikuti kajian-kajian Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah didukung gitu ya. Nah, nanti ada hal-hal yang memang perlu dipelajari lebih mendalam tentang masalah bagaimana mensikapi perbedaan pendapat harus di uh, buat kategori ya perbedaan-perbedaan pendapat yang prinsip yang tidak boleh seorang itu berbeda pendapat dalam hal-hal yang sifatnya prinsip misalnya yaitu e, perbedaan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini artinya toleran kepada Ahmadiyah kepada orang-orang Syiah misalnya itu adalah hal-hal yang prinsip yang tidak ada tolerannya pada orang-orang liberal misalnya Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang perlu adanya pendekatan-pendekatan dan diskusi-diskusi uh, untuk menyampaikan informasi misalnya karena mungkin belum sampainya informasi sehingga sebagian dari masyarakat belum mengetahui misalnya. Tapi sesama prinsip adalah memegang prinsip yang sama yaitu ahlus sunnah wal jamaah mengikuti jejak Rasul saw dan mengikuti ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum. Ada perbedaan-perbedaan pendapat yang sifatnya ijtihadiyah, masalah-masalah fikih yang sifatnya ijtihadiyah yang bukan prinsip. Ini juga penting bagaimana kita berusaha untuk meyakini apa yang kita yakini tapi juga punya jiwa besar untuk toleran, lapang dada kepada pendapat yang lain dan tidak memaksakan. Nah, ini. Terkadang tadi di, sebagian orang tua khawatir ketika anaknya ngaji yang ada adalah sikap yang fanatik padahal masalah-masalahnya adalah masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi dia memaksakan pendapat. Ini harus juga mengetahui dulu, mendalami dalam satu masalah ini apakah terjadi perbedaan pendapat atau tidak. Kalaupun kita yakin bahwa ini hal-hal yang sifatnya ijma, tidak ada perbedaan pendapat, kita juga berpikir lagi atau belajar lagi bagaimana cara mensosialisasikan permasalahan yang kita yakini tadi dengan cara-cara yang baik sehingga bisa diterima oleh orang tua kita, oleh kerabat kita, dan oleh masyarakat. Ustaz, mungkinkah amal dunia dan akhirat bisa seimbang? Banyak yang mengatakan bahwa hidup ini harus seimbang. Ya, pengertian hidup harus seimbang benar. Masing-masing punya haknya ya, ada haknya. Misalnya, kalau berlebih-lebihan itu hal yang tidak baik, baik dalam makan, makan atau minum, baik dalam hal beraktivitas dan lain sebagainya, dalam pengertian-pengertian yang bisa membuat mudarat. Nah, ini. Tapi berlomba-lomba dua dalam kebaikan. Kita tidak boleh. Artinya berlena-lena, menganggaplah cukup dengan amalan yang sedikit saja. Tidak, kita berusaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan memperbanyak amal. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Ya. Mastabikul khairat. Tapi kalau pengertian tadi hidup seimbang itu untuk dunia dan akhirat seimbang sehingga ada di sini pemisahan. Seolah-olah ini adalah hal-hal yang sifatnya dunia. Ini adalah sifatnya akhirat. Seorang muslim dalam setiap aktivitasnya selalu adalah tujuannya adalah untuk akhirat. Walaupun dalam aktivitas dunia, dalam hal bekerja misalnya. Dalam bekerja dipilih apakah halal atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak pekerjaannya. Dan kita niatkan bahwa bekerja juga untuk menjalankan kewajiban sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah, memberi nafkah. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya bahwa ini juga adalah untuk bekal kita di akhirat. Tidak dipisah-pisah bahwa ini hal-hal yang sifatnya dunia misalnya. Ini adalah hal-hal yang sifatnya akhirat. Walaupun nanti ada amal-amal ibadah yang mahbah, yang ritual gitu ya. Ada juga habluminallah, ada hablum nas. Tapi itu semua tetap seorang muslim dan mukmin dia mempunyai tujuannya adalah akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat dan janganlah kamu lupa nasibmu di di dunia. Jika seorang itu tujuannya benar-benar adalah mencari ridha Allah dan mencari e, negeri akhirat, maka insya Allah dia akan benar-benar Allah berikan kebahagiaan insya Allah di dunia dan di akhirat. Ya, Ustaz, bagaimana seorang itu dikatakan sebagai setan yang bisu. Artinya, orang yang tahu kebenaran, tapi dia diam saja, tidak menyampaikan kebenaran. ini itu dikatakan sebagai setan yang bisu gitu. Nah, tapi terkadang seseorang mungkin saja menunda untuk menyampaikan kebenaran tersebut, misalnya menunda, atau juga mungkin juga bisa saja dia bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tapi karena adanya hal-hal mudarat yang dikhawatirkan timbul ketika disampaikan kebenaran itu, maka sementara dia sembunyikan terlebih dahulu misalnya. Tapi pada dasarnya ilmu itu sebenarnya tidak boleh disembunyikan. Ah, hanya bagaimana cara kita menyampaikan apa-apa yang kita ketahui tadi itu juga perlu cara-cara yang bijaksana sehingga ada kata-kata hikmah, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak setiap yang diketahui itu boleh diucapkan. Walaisa kullu ma yuqal yuqalu likulli rijal. Tidak setiap yang boleh diucapkan berarti boleh diucapkan kepada setiap orang. Jadi satu kebenaran kalau disampaikan kepada orang yang belum memahami malah menjadikan dia itu akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena cara berpikirnya mereka, pemahamannya belum sampai misalnya. Nah, ini. Kemudian laisa kullu ma yuqalu li ba'dir rijal yuqalu fi kullil ahwal. Tidak setiap sesuatu yang boleh diucapkan kepada sebagian orang, sudah tidak kepada semua orang nih, sudah kepada sebagian orang, tapi tidak berarti boleh diucapkan dalam setiap keadaan. Ya. Seorang bertanya kepada ustadz juga kita lihat kondisinya. Tepat atau tidak, mungkin kita telepon kepada ustadz misalnya. Tidak langsung kita bertanya, ustadz saya langsung bertanya. Tanya dulu, mengganggu atau tidak waktunya, misalnya. Mungkin dia sedang dalam keadaan sibuk sekali, sedang tidak konsentrasi, sehingga dengan pertanyaan tadi jawabannya pun mungkin bisa jadi salah atau tidak rinci misalnya. Begitu pula seorang istri kepada suaminya boleh menyampaikan, boleh menyampaikan problem-problem rumah tangga, tapi lihat kondisinya. Tidak pada setiap keadaan ketika suami pulang kerja dalam keadaan lapar, dalam keadaan letih, pulang ke rumah tidak langsung dihadapi dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Tunggu situasi yang tepat, tunggu waktu yang tepat baru disampaikan itu. Jadi tidak setiap apa yang boleh disampaikan kepada sebagian orang berarti boleh disampaikan pada setiap keadaan. Ini. Dan termasuk hal-hal yang dapat membuat runcing atau terjadi perselisihan di antara aktivis dakwah terkadang juga dari sikap-sikap murid misalnya yang terlalu fanatik kepada ustadznya kemudian mudah sekali dia itu meremehkan mungkin ustadz lain misalnya yang akhirnya juga menyampaikan informasi-informasi yang salah misalnya atau yang membuat panas dan emosi ustadz yang bersangkutan itu juga harus dihindari seorang murid yang cinta kepada ustadznya dan cinta kepada kaum muslimin pada umumnya justru dia menginginkan sebagai miftah lil khair sebagai kunci bagi kebaikan bagi masyarakat bukan malah sebagai Eh, penutup dari kebaikan, malah jadi kunci pembuka bagi keburukan, tidak. Itu, itu yang harus dihindari. Saya prihatin sekali kalau buka terkadang di internet misalnya adanya kata-kata yang keji dan kotor antara sesama muslim dalam diskusi misalnya, tidak mengikuti adab-adab yang baik gitu. Padahal masing-masing itu dia membawa Artinya bisa jadi dia murid dari seorang guru, dianggap bahwasanya gurunya mengajarkan. Padahal tidak, saya yakin seorang guru, seorang ulama, atau seorang aktivis dakwah, mubalik, ustadz, pasti dia adalah orang yang berakhlak baik. Nah, ini. Tapi bisa jadi para murid tersebut belum mendapatkan pendidikan tarbiyah bagaimana beradab dalam diskusi, dalam mengkanter, dalam mengkanter ya, misalnya membantah suatu kesalahan. Nah, ini. Kita pun harus terus sama-sama belajar sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis benar-benar terasa manfaatnya, bukan malah memperburuk suatu keadaan. Ya. Ini. Jadi kita harus yakin adanya musuh yang utama yaitu setan, adanya juga musuh-musuh dari orang-orang kufar yang ingin merusak umat Islam, yang dan mungkin juga ada musuh-musuh dari orang-orang munafik yang mengaku sebagai muslim gitu kan tapi kita harus yakin masih banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang bisa kita ajak sebagai sahabat, yang kita bisa ajak bersama-sama untuk menegakkan dinullah ini, dan perlu adanya saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah ini. Karena sama-sama uh, untuk mencapai atau mengikuti kebenaran itu perlu berproses perlu berproses. Bisa jadi tersandung, bisa jadi salah, bisa jadi khilaf gitu ya. Tapi perlu ber, adanya proses yang kita ini juga harus sabar mengikuti proses tersebut. Sebagaimana kita juga berproses yang tadinya sebelumnya tidak tahu tentang kebenaran. Tidak sehari semalam kita bisa mengetahui maka orang lain pun kenapa kita tidak boleh mereka berproses. Nah, tinggal kita harus mengikuti, berusaha berdoa kepada Allah selalu dilindungi dan meminta bimbingan para ulama yang rabbani. Meminta petunjuk mereka. Tidak berjalan sendiri, minta, minta bimbingan. Samping minta kepada Allah dengan sholat istikharah, minta bimbingan dari para ulama-ulama, dari orang-orang tua yang berpengalaman, sehingga kita bisa dibimbing oleh oleh mereka. Ya. Terkadang seorang mudah sekali menganggap seorang itu sebagai setan yang bisu misalnya. Kita juga harus hati-hati, tidak boleh e, cepat-cepat mem memfonis orang lain yang kita anggap dia itu e, tidak menyampaikan yang hak misalnya. Tidak menyampaikan yang hak. Kita harus terus berusaha untuk husnudzan kepada saudara kita. Kepada orang yang kita anggap pun terlalu bersemangat menyampaikan yang hak, kita juga tetap husnudzan kita tidak membenci, kita sayang dan cinta kepada setiap muslim dan berusaha juga meluruskan siapapun yang salah, yang keliru kita luruskan dengan cara yang yang baik. Ya. Dalam kajian-kajian umum di masjid umum, sebagian ikhwah dan akhwat bersikap cuek kepada muslimin dan muslimah lain yang tidak dikenal atau yang baru ngaji. Mohon nasihatnya. Ya, ini juga penting. Saya juga pernah ketika memberikan tausiah di satu tempat ada seorang ibu-ibu bertanya dalam secari kertas ya bahwa saya ini baru pertama kali ngaji di sini Ustadz gitu tapi saya ini merasa asing gitu merasa asing karena ibu-ibu yang lain hadir juga kurang ramah sifatnya bagaimana nih Ustadz artinya uh, saya menginginkan uh, mungkin Eh, saya salah atau bagaimana dia minta nasihat ya artinya bukan berarti sedang menjelekan tidak tapi itu hal yang bagus pertanyaan-pertanyaan seperti ini artinya perlu bagi seorang yang sudah lama ikut pengajian ketika datang orang yang baru itu seharusnya juga disambut jangankan yang baru yang lama pun sama kita kepada setiap muslim harus berwajah ceria gitu kan membuat orang itu senang ketika berjumpa tidak dengan muka yang sangar atau melihat seperti pandangan yang curiga. Gitu. Ada seorang teman ketika ingin hadir di suatu pengajian, dia datang terlambat, mau masuk ke masjid, semua yang hadir itu memandang kepada dia yang baru datang itu. Dipandangnya, dianggap aneh. Memang dia baru pertama kali mau hadir di komunitas tersebut. Akhirnya dia pikir, aduh saya kayak dianggap apa ini. Akhirnya pulang lagi dia, gak ikut ngaji. Nah, walaupun hal ini juga Jangan. Kalau kita ingin mendapatkan satu kebaikan, ya perlu kesabaran. Apalagi kita tahu yang disampaikan adalah yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adalah kita tetap sabar untuk tidak menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan alasan teman-teman di sekitar pengajiannya sikapnya kurang ramah misalnya ya. Tapi ini juga pelajaran bagi kita semua untuk selalu ramah kepada siapapun. Ya, kepada siapapun ramah dan hal yang berat juga khususnya bagi para suami ya, bagi orang tua tidak mudah sekali. Sering kita ini mungkin ramah kepada teman, kepada orang lain yang baru kita kenal, tutur katanya halus. Tapi kalau di rumah ternyata kita ini mudah sekali menyakiti istri kita dengan kata-kata yang tidak sama sekali menghormati bahkan menghinakan. Terhadap anak juga seperti itu. Padahal Nabi SAW bersabda khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik pada keluarganya. Indikasi seseorang itu baik atau tidak bagaimana sikap dia terhadap istri dan anak-anaknya. Kalau kepada orang lain umum seorang itu bisa membuat topeng. Artinya seolah-olah dia adalah orang yang ramah kepada orang lain. Ini kan. Ini juga koreksi introspeksi untuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap yang terbaik kepada istri dan kepada anak-anak. Termasuk juga bagi guru kepada murid-muridnya yang setiap hari bertemu ya. Kepada para atasan misalnya, kepada ter, sikap mereka kepada bawahannya gitu. Itu juga harus benar-benar sikap yang terpuji tentang masalah perselisihan ada yang eh, menanyakan ya saya secara umum saja ada buku juga yang bagus sekali ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah berjudul Mata Hadal Khilaf sampai kapan perselisihan ini ada juga tentang asbabul ikhtilaf wa mauqifuna minhu sebab-sebab perselisihan, perbedaan pendapat dan sebagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat itu juga buku yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bagus juga untuk kita pelajari dan sebelumnya banyak sekali literatur-literatur yang ilmiah yang bagus sekali yang menuduhkan tentang masalah e, perbedaan pendapat, tentang masalah perselisihan supaya kita bisa benar-benar mensikapinya dengan dengan benar. Mana yang sifatnya ijtihad dan mana yang tidak yang menentukan seorang masuk jannah itu amal soleh atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, seorang itu masuk jannah dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab rahmat Allah. Uh, amal kita yang kita lakukan seberapa pun hebatnya, tapi dibandingkan dengan balasan dari Allah berupa kenikmatan jannah, itu tidak sebanding gitu kan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan hambanya kepada jannahnya diantaranya juga dengan diampuninya dosa-dosa hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kata-kata orang masuk jannah dengan rahmat bukan berarti tidak penting amal gitu. Ya, jangan disalahpahami. Ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk beramal saleh, gitu. Sebagai bekal gitu. Jadi penting amal adalah penting karena seorang itu dibalas dengan atas apa yang mereka kerjakan gitu. Tapi kalau bandingannya dengan amalan tersebut dibandingkan dengan jannah itu benar-benar tidak sebanding, merupakan benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seorang dimasukkan ke dalam jannahnya. Sering kita dengar kalimat yuridul batil bi kalimatil haq, menginginkan kebatilan dengan kalimat yang hak. Berikan contoh. Ya. Ya. Jadi kalimatnya kalimat yang hak tapi dia menginginkan kebatilan di sela-sela kalimat yang hak. Bisa saja. Seorang itu menganggap bahwa saya berbuat demikian itu semata-mata ingin keadilan, misalnya. Ingin menegakkan keadilan. Tapi ternyata sesungguhnya yang dia lakukan itu ada tendensi-tendensi pribadi. Ingin kedudukan, misalnya. Ingin harta, ingin popularitas, nah misalnya. Jadi apa yang diucapkan adalah seolah-olah berupa kebaikan, saya benar-benar sebagai penasehat menginginkan kebaikan untuk kalian misalnya. Misalnya. Tetapi dia dalam ucapan-ucapannya itu adanya interest-interest, tujuan-tujuan yang sifatnya tidak e, baik, nah, itu dikatakan menginginkan kebatilan sesungguhnya, tapi dengan kamuflase seolah-olah dia sebagai kebaikan. Nah, pertanyaan berikut, adakah yuridul hak di kalimatil batil? Menginginkan yang hak tapi ucapannya batil, bisa saja terjadi. Seorang mengucapkan kata-kata kesyirikan, misalnya, walaupun tidak menginginkan sebenarnya kan? Menginginkannya misalnya, aduh, kalau tidak ada kamu saja. Misalnya, saya ini akan meninggal misalnya. Wah, ah, gara-gara ada kamu misalnya. Kalau tidak ada, wah pasti saya ini misalnya akan rugi dan lain sebagainya. Menginginkan artinya menunjukkan bahwa dia itu berterima kasih. Tujuannya kan hak, ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ucapannya ucapan yang batil tidak boleh. Seorang, ya. Karena kita semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berterima kasih, mengakui kebaikan dia tidak apa-apa dengan kata-kata yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Masya Allah wasyikta kan Sahabat yang mengucapkan demikian apabila Allah menghendaki dan apabila Anda menghendaki. Tujuannya baik, tapi ucapannya tidak boleh. Aja'altani lillahi niddan kata Nabi SAW. Apakah engkau menjadikan uh, aku itu sebagai tandingan bagi Allah? Itu. Katakanlah masya Allah wahda. Apakah banyaknya firqah-firqah di dalam Islam termasuk salah satu perangkap setan untuk memecah belah umat? Ya. Ya yang jadi masalah bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan kulluha finnar illa wahidah semuanya di neraka kecuali yang satu siapa yang satu itu yang mengikuti jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang kita pentingkan sekarang ini bagaimana kita mencontoh mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum itu penting. Bagaimana jalan mereka? Nah, nanti dari situ juga akan diketahui nantinya berbagai macam firqah-firqah tadi. Ini. Yang ini memang diantara sebab kelemahan umat adalah berfirqah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kamu, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subul tadi jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi dan para sahabatnya itu yang akan memecah belah. bagaimana seorang Muslim bersikap dalam kondisi yang demikian? Dan kita berupaya benar-benar uh, mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada lagi pertanyaan Adanya PT Pengerah Tenaga Kerja TKW untuk ke Arab Saudi atau negara lainnya Seperti Taiwan, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya Ah, bagaimana dengan orang yang membantu memberangkatkan atau terlibat di dalamnya dan hukumnya bagaimana para TKW itu sendiri kalau dia karena keadaan darurat cari kerja di Indonesia susah, kalau dapat kerjaan juga tidak memadai. Apa hukumnya uh, oh ya, nanti dulu ini saja, mungkin yang lain belum sempat terjawab. Ya. Tentang safar seorang perempuan ke safar ya tanpa mahram bagaimana hukumnya ya ada di antara para ulama ada perbedaan pendapat tentang masalah safar perempuan tanpa mahram pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperbolehkan seorang perempuan safar tanpa mahram uh, kemudian yang jadi permasalahan bagaimana sampai terjadi seorang wanita muslimah bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu atau sebagai lainnya. Bagaimana kok ini bisa sampai terjadi? Ya. Sebagian dari negara-negara miskin di luar negeri seperti Bangladesh dan lain sebagainya lebih miskin dari Indonesia, tapi mereka khususnya masyarakatnya tidak memperbolehkan bagi para perempuan itu berangkat tanpa mahram. Gitu walaupun keadaannya susah dan miskin. Jadi berkenaan dengan masalah harga diri diantaranya ya bukan hanya se mungkin sebagian karena syariat tapi sebagian juga karena harga diri tidak memperbolehkan istri anak perempuan kok berangkat gitu kan ini juga penting di sini kewajiban para laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya dari kaum perempuan masih banyak di antara para janda yang punya anak tapi anggota keluarga yang lainnya tidak menghiraukan mereka hidup nafsi-nafsi mungkin janda ini sudah tidak punya orang tua meninggal orang tuanya atau ayahnya mungkin sudah sepuh tidak bisa bekerja tapi dia masih punya paman saudara dari ayah dia juga masih punya kakak atau adik laki-laki sebagai pengganti wakil dari orang tua yang mereka punya kewajiban memikirkan dan memberikan nafkah kepada adiknya, kepada keponakannya, misalnya. Ini yang sekarang di masyarakat kita ini sudah jarang. Dianggap masing-masing harus berpikir sendiri. Ini. Saya aja ngurusin istri dan anak-anak aja susah, saya harus ngurusin ponakan lagi misalnya kan. So, padahal misalnya ayahnya saudaranya itu sudah meninggal meninggalkan anak Sebenarnya tanggung jawab dari paman, saudara laki-laki. Gitu. Ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya memperhatikan mereka. Karena sebagian mereka tuh alasan karena terpaksa tidak ada yang memikirkan dan membiayai. Di samping juga barangkali perlu uh, uh, artinya keputusan dari pemerintah setempat yang ada untuk bisa benar-benar melihat dampak negatifnya dari diperbolehkannya perempuan safar tanpa mahram dan bisa melarangnya karena dengan adanya keputusan dan peraturan ini akan bisa lebih ditaati. Kalau tidak maka sulit sekali karena kondisi tadi dengan alasan kondisi ya. Ah. Ketika seseorang mungkin memberikan nasihat dakwah kepada para TKW bukan berarti dia setuju dengan fenomena yang ada, keadaan yang ada yaitu mereka berangkat tanpa mahram dan perlu adanya penjelasan bagi mereka yang sudah berangkat agar mereka juga berpikir kembali setelah pulang nanti agar mereka sudah cukup tidak perlu kembali lagi dengan adanya mudarat-mudarat yang ada. Ya, sebagian dari pertanyaan saya mohon maaf belum bisa terjawab. Barangkali insya Allah juga sebagai bekal bagi saya untuk bisa lebih menambah ilmu sehingga bisa e, nanti pada kesempatan yang lain bisa memberikan Eh, jawaban-jawaban uh, yang lebih bermanfaat insya Allah dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tak ada yang khilaf dan saya juga beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga uh, tausiah seperti ini mudah-mudahan uh, saya bisa lakukan secara rutin minimalnya sebulan sekali dan saya juga berterima kasih kepada para pengurus dan juga kepada Ustadz Toharoh Hafizahullah yang memberikan kesempatan di sela-sela kegiatan beliau seharusnya ya kepada <clears throat> saya memberikan kesempatan juga untuk mengisi dan ini juga bukan berarti saya pun sama sebagaimana saya katakan saya juga berusaha jadi termotivasi untuk lebih menggali lagi dari kitab-kitab tafsir atau belajar lagi dari para ulama untuk bisa mentransfer, menyampaikan apa yang saya dapatkan. Jadi bukan karena ilmu yang saya miliki tapi karena apa yang saya dapatkan tadi saya sampaikan bersama-sama kita belajar untuk um, semakin mendalami isi-isi Al-Qur'anul Karim dan berusaha juga untuk menerapkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.